Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kemarin kami sebutkan di sana ada yang dikenal dengan maratibul idrak, tingkatan-tingkatan pengetahuan. Tingkatan-tingkatan pengetahuan ada yang namanya ilmu, ada yang namanya al-jahlu, ada yang namanya apa? ad-dhannu, ada yang namanya al-wahmu, ada yang namanya asyakku. Yang paling tinggi yang mana ini eh, Irsyad? Al-ilmu, al-jahlu, adzannu, Alwahmu, wahmu asyakku. Yang paling tinggi yang mana? Al-ilmu. Orang mengilmu yakin itu. Karena al-ilmu bidayatul yakin. Wal bidayatul bidayatu asyak. Ilmu itu awal permulaan daripada keyakinan, sedangkan yang namanya kebodohan itu awal permulaan daripada keraguan. Orang ragu karena bodoh. Paham ya? Seperti itu. Orang bimbang karena bodoh. Tapi kalau dia berilmu, dia akan yakin. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat, al-ilmu ma la yahtimul, ma la yahtamil siwah. Ilmu itu adalah sesuatu yang tidak ada kemungkinan yang lainnya. Yakin berarti kan tidak ada kemungkinan yang lainnya? Satu tambah satu berapa? Dua. Ada enggak kemungkinan yang lain? Kemungkinan yang tiga enggak ada. Itu berarti ilmu. Misal, an a'lama annal wahidan sul isnain. Seperti contohnya aku mengajari orang, satu itu setengahnya dari dua. Dua itu setengahnya berapa? Ada ihtimal lain? Enggak ada, berarti ilmu. Amlum. Satu itu setengahnya satu, itu setengah dari apa? Setengah dari berapa? Setengah dari dua. Dua setengahnya berapa? Hah? Satu ya udah. Ada ihtimal lain? Enggak ada. Seperti itu. Itu dari ilmu. Al-jahl. Al-jahlu wa huwa diddul ilm. jahl itu lawan dari ilmu. Sawa'un kana jahlan basitan aw murakkaban. Penting ini. Kebodohan itu lawan dari ilmu, baik itu bodoh yang basit, yang ringan, atau merokap yang double atau ganda. Ya. Sudah nggak tahu jawab keliru lagi. Paham ya? Jogja itu mana Pak? Jogja itu dekat Surabaya. Yang jawabnya ulas saja, santai aja jawabnya. Padahal apa? Keliru, nggak tahu jawab. Jogja mana Pak? Jogja dekat Surabaya. Orang pergi ke timur nggak dapat Jogja. Paham ya? Itu berarti apa? Jahal merokap. Kalau nggak tahu cukup Allah alam. Kalau jahil basit anak kecil, Anak kecil ditanya, "Eh, Pak, atau Dek misalkan anak kecil ya, ditanya, Malioboro itu mana?" Enggak tahu. Memang anak kecil gak tahu dia, jahil basit namanya. Bodoh tapi ringan karena gak tahu. Tapi kalau sudah besar, sudah tua, eh, ditanya gak tahu kok dia jawab, keliru. Nah, jawabnya yakin lagi jawabnya. Itu namanya jahil merokap, Hati-hati. Adzan sekarang. Huwa an adzunna syai' alamahu huwa alaihi fi dhanni. Zon itu adalah aku menduga sesuatu, menyangka sesuatu eh, di atas hakikatnya secara apa? Secara dugaanku. Menduga sesuatu di atas hakikatnya, alama huwa alaih itu diartikan hakikoh. Dia enggak bingung nanti. Alama huwa alaih artinya hakikoh. Hakikoh artinya. Paham ya? Jadi aku menduga sesuatu di atas hakikatnya fi berdasarkan sangkaanku. Paham belum? Berdasarkan kan. Misal contohnya, rajulun kana yatufu bil bait wa ma'azziham wa ghafala an al aswat. Masyaallah. Ada orang dia tawaf mengelilingi Ka'bah bersama ziham penuh, syiddah dan juga penuh dan genting lah banyak orang di situ. Sampai dia lalai, lupa jumlah putarannya. Sudah berapa kali putar ya? Seharusnya mengelilingi Ka'bah tawaf berapa kali putaran? Tujuh kali putaran dia lalai gitu loh Fahunal yakin muta'adzir. Maka di sini yakinnya apa? Keyakinan sini enggak eh, memungkinkan. Ewa. Fanarji ila ghalabatid dhon. Maka di sini kembali kepada ghalabatid dhon, kepada dugaan atau sangkaan kuatnya. Berarti atau sangkaan kuatnya baru 6, tambah satu lagi. Sangkaan sangkaan kuatannya sudah 7, selesai. Belum. Jadi ghalabatid dhon ini penting sekali jangan pernah antum lupakan. Karena berkaitan masalah bersuci, masalah mandi, masalah yang semisalnya kembali ke ghalabatul dhon. Gerakan salat kembali ke ghalabatul don Paham ya? Naam. Wal wahm, naam kata beliau, wal wahm wa huwa diddud Wahm itu lawan dhon. Dugaan sangkaan tapi kemungkinan besarnya keliru itu namanya wahm. Kalau antum ingin terjemahan bebasnya gitu. Wahm itu adalah dugaan atau sangkaan tapi kemungkinan besarnya keliru. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau tidak salah tiga. Menduga nggak dia? Menduga. Tapi kemungkinan besarnya keliru atau salah. Berarti namanya waham. Kalau don, dugaan atau sangkaan kemungkinan besarnya benar. Itu don. Satu tambah satu berapa ya? Satu tambah satu itu kalau tidak salah dua. Menduga kan dia? Mengira. Tapi kemungkinan besarnya benar. Itu namanya don. Ayo, paham itu ya bedanya ya? Ayo, na'am. Yakni at-tarfu al-marjuh. Maksudnya apa? Waham itu adalah na'am barakallahu fikum, nam sesuatu yang lemah. Paham ya? at al marjuh maksudnya maksudnya itu dia ujung kelemahan. Paham ya? Lemah. Prediksinya lemah. Fala yu'mal bihi maka diamalkan. Bedakan antara wahmun dengan wahamun. Nanti kalau di dalam ilmu hadis ada fulan waham Waham itu artinya kholat. Wahamun kholatun artinya. Tapi kalau wahamun ini tadi. Bedakan ya? Naam. Asyak, asyak apa syak ragu Wahuwa mata ma tasawa fil amron. Syak itu adalah sesuatu apa? Dua perkara yang sama. Gak bisa menguatkan dia. Satu tambah satu berapa ya? Satu tambah satu kalau enggak dua tiga. Ragu enggak dia? Ragu enggak menguatkan sama sekali. Kalau enggak dua tiga katanya. Ragu enggak? Ragu. Misalnya, dzalik contohnya rajulun tayaqqana 'adadul aswat wa annaha sab'ah. Fa hadha raja'a ila yaqin Ada orang Nah, barakallahu fikum, dia yakin eh, jumlah putaran dia ketika tawaf. Wa annaha sab'ah, sudah tujuh kali putaran. Fa hadha raja'a ila yaqin, berarti ini kembali ke yakin. Sudah tujuh selesai ya. Nah, yang kedua, rajulun akhar tawafa wa taraddada. Orang lain ya, tawaf bimbang dia. Hal akmal awla Tawafnya itu mutarnya sudah tujuh kali atau belum? Sempurna atau belum? Ragu. Walakin tapi yaghlibu 'ala dhannih. Tapi dugaan kuat dia annahu akmal dia sudah menyempurnakan dugaan kuatnya. Fahuna yabni 'ala dhannih 'ala al-qaulir rajih. Masyaallah. Maka di sini dia membangun di atas dugaan kuat tadi itu menurut pendapat yang kuat. Karena dia menduga dengan dugaan kuat yang ingat Namanya dhann. Yang ketiga, Rajulun yakul ada orang mengatakan ana yaghlib ala dhanni ani tuftu sitat aswat. Kata orang ketiga itu, aku eh, memiliki dugaan kuat bahwasanya aku sudah apa? Sudah keliling putar enam putaran. Wa yumkin an akuna qad tuftu khamsah. Tapi mungkin juga eh masih bimbang ya. Tapi mungkin juga aku berputarnya baru lima Yang pertama ini memungkinkan sudah enam. Yang kedua mungkin juga lima. Fal waham huwa al khamsah. Berarti di sini waham, dugaan kuatnya berarti lima. Fa hadza la ibrata bihi ini enggak dianggap berarti dia enam. Paham ya? Wahamnya lima, yakinnya enam, berarti enam itu loh. Paham belum? Karena waham enggak dianggap, enggak dianggap. Amma ada meragu, fahuwa ma taraddada fihi ala sawa, yaitu orang yang bimbang, taraddud, bimbang, ragu secara apa? Sama Walam yatarajjah indahu syai', tidak ada satu pun sedikit pun yang dikuatkan di sisinya. Fa innahu yarji' ilal yaqin, maka kalau ragu seperti ini kembali kepada keyakinan dia. Alladhi huwal bina' 'alal aqal, yaitu membangun di atas yang paling sedikitnya. Kalau jumlah tawaf seharusnya berapa? Seharusnya berapa? Tujuh kali putaran. Ternyata dia ragu. Sudah tujuh atau enam ya? Kembali ke hukum asal, dikembalikan paling sedikit enam, tambah satu lagi. Belum, caranya gitu kalau ragu. Fayati bisyauti al masykufi maka dia mendatangkan putaran yang diragukan tadi itu. Dia ragu. Ana ragu. Sudah lima atau enam ya. Berarti kembali ke mana? Lima. tambah satu lagi. Paham belum ini? Eh, mafhum? Nah, barakallahu fikum dipahami ini, jangan sampai bingung. Lakin hunanya jiwa energi ilal ila al-qaidah sabiqah. Tapi di sini harus kembali kita wajib kembali kepada kaidah yang sudah kita lewati wahiyya qaulun nadim yaitu ucapan an-nadim wa kullu ma'lumin wujudan aw adam fal aslu an yabqa ala ma qad ulim paham ya semua yang diketahui wujudan aw adam ada atau tidaknya kembali ke hukum asal paham ya na'am fa masalan sebagai contoh law al insanu hal adda zakah aw kalau orang ragu sudah bayar zakat atau belum ragu dia nah barakallahu fiik walam yatayaqqan dan dia belum yakin annahu lam yu'addiha dia ragu Ragu udah bayar zakat atau belum ya? Walam yatayaqan dan dia belum yakin annahu lam yu'addiha. Dia belum yakin, belum yakin bahwasanya dia belum bayar. Dia belum bayarnya belum yakin itu loh. Udah bayar atau belum ya? Bayar zakat atau belum ya? Nah, dia enggak yakin juga kalau belum bayar. Wala annahu addaha dan jika dia belum yakin bahwasanya dia sudah bayar zakat. Lakin akan tapi ghalaba 'ala dhannihi annahu addaha. Tapi dugaan kuatnya dia sudah membayar zakat. Fahuna naqul maka di sini kita katakan la ibrata bi ghalabatid dhon. Di sini enggak dianggap lagi gharabatnya. Dugaan kuatnya enggak dianggap lagi. Kenapa? Li'anna rujua ila ghalabatid dhon huna yunafi qaidah. Karena kembali kepada apa? Dugaan kuat di sini meniadakan kaidah apa kaidahnya? Kalau ragu itu jangan mengembalikan ke ghalabatid dhon. Tapi kembalikan kepada yakin. Ewa. Annal asla fil ma'dum adamnya kan kaidahnya itu. Karena hukum asal sesuatu yang belum itu ya belum. Sesuatu yang enggak ada itu enggak ada. Paham ya? Hukum asalnya gitu kan? Sesuatu yang dia belum zakat berarti belum zakat itu loh. Karena dia ragu di situ. Wa naqul yulzimuka an tuzakki malak. Harus eh, mengharuskan engkau untuk menzakatkan hartamu. Lakin law an yan an yata'anna hatta yatadhakkar. Tapi kalau orang itu berhati-hati, berhati-hati sampai dia ingat. Eh, wa idza fa'ala dzalik kalau dia melakukan hal tersebut, ma'alluju ila Allah dan dia berhati-hati sampai dia ingat wa idza fa'ala dzalik dan kalaupun dia mengerjakan hal tersebut ma'al ila Allah, bersamaan kembali kepada Allah taala fi talabil haq di dalam mencari kebenaran fa Allah taala yuyassiruhu lahu Allah taala akan mudahkan untuknya. Yang terakhir, masalatun hal min hadza ma law ghalaba 'ala dhanni annahu ahdatha wa huwa mutahhir. Apakah termasuk dalam pembahasan ini kalau dugaan kuatnya dia sudah berhadas, namun dalam keadaan dia apa? Mutatahhir sudah bersuci, dia sudah bersuci, sudah bersuci, tapi dia ada dugaan kuat berhadas. Kentut misalkan atau BAB. Wal jawab jawabannya annaqul la, enggak masuk. Li'annahu huna lam yata'addar yakin. Karena di sini enggak apa? Enggak apa? Nah barakallahu fikum dikarenakan di sini apa? Masih memungkinkan dunia untuk yakin. Belum? untuk dia yakin itu masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Apa? Wa huwal baqa' 'ala al yaitu apa? Kembali ke hukum asal dalam keadaan dia suci. Paham ya? Fala yarji' ila ghalabatid Di sini jangan kembali kepada dugaan kuatnya jangan. Antum sudah wudu. Sudah wudu, sudah bersuci. Ragu. Tadi anak sudah wudu atau belum ya? Kembali ke hukum asal sudah wudu. Karena awal mula sudah wudu. Antum dari rumah belum wudu belum bersuci. Datang ke masjid ngobrol-ngobrol-ngobrol, lupa. Sudah wudu atau belum ya? Kembali ke masal belum wudu. Caranya gitu. Kembali ke hukum asalnya. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Mas'alatun, permasalahan hal yarji' ila ghalabatid dhon fi jami'il ibadat idza ta'adzara al-yaqin, masyaallah. Apakah harus kembali hal yurja ya apakah dikembalikan kepada dugaan kuat pada semua ibadah Apabila tidak memungkinkan untuk yakin, perhatikan ya, ibadah-ibadah gerakan ibadah yang enggak mungkin untuk yakin, apakah kita kembalikan kepada dugaan kuat? Don wal jawab annaqul ya Benar ini ya? Dikembalikan ke dugaan kuat. Fi jamin ibadah semua ibadah. Pada semua ibadah, pada semua ibadah dikembalikan kepada ghalabatul don kalau enggak mungkin untuk yakin. Falau dhanna annahu tawafa sab'at aswat. Kalau dia menyangka menduga bahwasanya dia telah tawaf mengelilingi Ka'bah tujuh putaran, Fahwa kadzalik berarti dia seperti itu memang. Sudah tujuh kali putaran. Au isbah isbagh fil wudu' lakafa. Atau dia sudah menduga sempurna wudu'nya cukup. Jangan sampai antum termakan apa was-was. Termakan bisikan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Berkumur-kumur aja 15 kali. Paham ya? Enggak selesai-selesai. Kemudian cuci muka 16 kali. Kemudian telinga aja berkali-kali. Ragu, was-was hindari. Bisikan syaitan yang terkutuk itu. Sekali saja sudah. Gerakannya dengan diulang-ulang terus. Selesai. Paham ya? Antum membangun di atas bulan tadi itu. Kata beliau, au tathir fil istinja penting ini. Atau bersuci dari apa? Istinja ketika antum BAB buang air besar atau kencing. Antum bersuci untuk meyakinkan kan harus melihat tempatnya langsung gitu loh. Tapi antum cukup menduga dugaan kuat bersih. Ya enggak? Antum BAB membersihkan area eh, tempat keluar kotoran tadi itu. Secara apa? Yakin atau don? Don. Menduga kuat sudah bersih. Kalau yakin sulit, kecuali antum pakai cermin. Ya enggak? Pakai cermin baru antum lihat sendiri baru yakin, tapi enggak perlu, cukup dengan don tadi itu. Naam. Wa dalilu ala hadzal hal hadza, dalil menunjukkan hal ini, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu berkata, "Fal yataharras shawab tsumma liyabni alaih." Hendaknya dia memilih yang terbenar atau memilih yang benar, kemudian dibangun di atasnya di atas kebenaran tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di dalam ibadah pun, gerakan ibadah atau semisalnya kadangkala kalau enggak memungkinkan untuk yakin dibangun di atas don dugaan kuat. Allahu Akbar. Antum menduga sudah pas sejajar dengan pundak. Selesai. Enggak perlu antum tengok kanan kiri kanan kiri. Oh, pas belum naik turun. Amiya, ya? Paham belum antum? Eh? Dibangun di atas apa tadi? Naam dugaan kuat. Sudah selesai. Nah, nasallaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.